berkumpul di masjid untuk taklim yang dikaji ayat Allah dibaca lalu dipelajari maka dijanjikan oleh Allah empat hal Rasulullah SAW bersabda Man tama'a qawmun fi baitin min buyutillah tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah yaitu di masjid Ya yatluna kitab Allah wa rasulahu dalam rangka membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah illa nazalat alaihi sakinah kecuali pasti diawali dengan tidaklah kecuali nah kalau tidaklah melakukan kecuali Nah, tidaknya dibuang kecuali yang dibuang itu diganti dengan pasti. Contoh la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidaknya diambil, ilahnya diambil, itu artinya jadi pasti. Ilah itu pasti Allah tidak ada ilah yang di dalam hadis tadi tidak berkumpul di masjid kecuali Allah turunkan ketenangan. Nah jadi itu tidaklah berkumpul di masjid dalam rangka membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah kecuali ya, Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Mereka dikelilingi oleh para malaikat, mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan hamba-hambanya yang ada di sekitarnya. Karena itu maka dari hadis tadi dipahami kalau kita berkumpul di masjid untuk tahlil maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam perkumpulan itu. Allah akan memberi ketenangan kita. Allah meliputi orang yang berkumpul itu dengan rahmatnya. Yang ketika mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dikelilingi para malaikat untuk apa? Untuk didoakan kepada Allah dan dicintai oleh malaikat. Dan yang keempat, Allah menyebut-sebut perkumpulan itu di hadapan makhluk yang ada di sekitarnya para malaikat. Apa maksudnya? Allah senang dengan perkumpulan seperti ini dan Allah menyampaikan semacam itu kepada para malaikat yang ada di sekitarnya. Itu satu. Yang kedua, duduk di masjid dari sholat sampai sholat lagi menunggu sholat dari sholat ke sholat akan terus mendapatkan pahala seperti tidak berhenti melakukan sholat. Nah, jadi kita berharap agar keberadaan kita mulai maghrib sampai isya itu terus diberi pahala terus mendapatkan pahala tidak berhenti seperti tidak berhenti melakukan sholat. Yang ketiga, kalau kita baca ayat, kita pahami sampai paham maka ilmu itu masuk. Ilmu itu hidayah, hidayah itu masuk. Quran itu hidayah, itu di ilmunya atau di pemahamannya. Kalau kita paham, masuk berarti hidayah itu masuk. Kalau baca nggak paham hidayah itu nggak masuk. Hanya dapat satu sisi yaitu pahala membaca Quran. Tapi kalau nggak paham hidayah dari Al-Quran itu nggak bisa masuk. Karena itu membaca ini haram itu halal nggak bisa masuk karena nggak ngerti. Padahal ayatnya tidak dibaca. Nah, jadi dapat hidayah apa enggak? Oh orang itu dapat hidayah, orang itu enggak dapat hidayah. yang enggak dapat hidayah, itu terkesan. Terkesan. Nah, karena itu kita beruntung kenapa kita sering hadir di majelis taklim sehingga urusan-urusan agama kita sesuai dengan taklim itu nggak boleh. Kita ini itu nggak boleh. Taklimnya apa? Ayat oh untuk perintah di bacaan ayatnya perintah nah ini nah karena itu ya, beruntung orang yang alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana orang yang mau mendengarkan ucapan lalu ia ikuti yang baik mendengarkan taklim yang sesuai Quran itu yang diikuti. Ulaikalladzina hadahumullah. Mereka itu orang yang dapat hidayah dari Allah. Adapun yang tidak baca, tidak ngerti atau baca tapi tidak ngerti, maka tidak termasuk golongan orang yang mendapat hidayah. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب Orang yang mau mendengarkan ucapan, yang mau mendengarkan ayat-ayat Allah dan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan.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 Orang-orang yang menyekutukan Allah itu menjadikan selain Allah dijadikan sebagai pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Ketika orang-orang musyrik itu menyembah berhala. Ketika orang-orang musyrik itu menyembah berhala. Berhala itu bisa patung yang dibahas itu juga berhala, pohon yang dikeramatkan juga berhala tempat yang dikeramatkan juga berhala berhala di zaman Nabi Nuh itu asalnya orang yang soleh sudah meninggal lalu dipatungkan patungnya diagung-agungkan terus jadi berhala orang soleh yang dia agungkan akhirnya jadi berhala yang disembah, yang didoai, yang hatinya selalu terikat kepadanya itu berhala. Diperintah ibadahlah hanya kepada Allah. Mereka bantah haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang yang menyembah berhala tadi itu membantah putusan Allah dengan mengucapkan sesembahan-sesembahan berhala-berhala, patung-patung, kuburan-kuburan dan yang diagungkan itu. Mereka ini yang nanti memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Itu keyakinannya. Jadi orang yang datang ke kuburan para wali tujuannya supaya mereka nanti di akhirat mendapat syafaat dari para wali. Sama dengan yang disebutkan di ayat ini. Mereka itu orang-orang musyrik. Nah, jadi Perlu diperhatikan ya. Bahkan mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat. Qul awalau kamu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun Katakan pada mereka, apakah meskipun mereka itu tidak memiliki sesuatu dan tidak berakal, tetap kamu harapkan syafaatnya. Nah mereka itu tidak memiliki sesuatu. Langit dan bumi itu bukan milik mereka. Langit dan bumi bukan milik mereka. Nah, dan mereka itu sudah mati, sudah tidak paham. Kamu tetap berharap syafaat pada mereka. Nah, sesungguhnya itu adalah kebatilan Kulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah. Semua syafaat itu hak Allah. Kenapa begitu? Lahu mulku samawati wal Karena milik Allah semua yang di langit, semua yang di bumi. Summa ilaihi turja'un Lalu kalian akan dikembalikan kepada Allah Semua milik Allah ya. dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Nah, apa maksudnya? Semua milik Allah karena semua milik Allah. Kalau anda kepingin mendapatkan syafaat, maka carilah dan tembolah seperti yang ditunjukkan oleh Allah. Baca Quran di rumah, di masjid, nanti bacaan Quranmu akan jadi syafaat. Jangan menyekutukan Allah, lalu kamu mengira akan dapat syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashab. Bacalah Quran. Sesungguhnya bacaan Quran nanti di hari kiamat akan datang sebagai syafaat bagi pembacanya. Puasa. Puasalah nanti puasamu di hari kiamat akan datang jadi syafaat. Al-Qur'anu wa siyamu yashfa'ani sahibihi sahibihima yawmal qiyamah. Bacaan Quran dan amalan puasa nanti akan menjadi syafaat bagi pelaku-pelakunya pada hari kiamat. kudus siyam amalan buatannya nanti akan berkata ay rabbi manatuhu al akla wa syurba wa syahawati fa wahai Tuhanku aku halang-halangi makannya minumnya syahwatnya maka tetapkan aku sebagai syafaat baginya syafa'an lahu maka Quran dan puasa akan dihisapkan oleh Allah jadi syafaat bagi pelakunya. Nah, jadi itu. Adapun kalian menyebutkan Allah akan diazab oleh Allah SWT. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah. Kenapa? lahu mulku samawati wal ard karena milik Allah semua apa yang ada di langit dan di kerajaan langit-langit dan kerajaan bumi seluruhnya itu milik Allah. Kalian mencari syafaat dari selain Allah, kalian akan dikembalikan kepada Allah dan diazab oleh Allah. Wa dzukirallahu wahdah. Apabila disebut Allah saja, semua selain Allah batin, hanya Allah yang benar. Apabila disebut itu, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sakit hatinya orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat bahwa nanti akan diadili oleh Allah Taala. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak percaya bahwa syirik itu akan adab nanti di akhirat, hatinya sakit kalau hanya Allah yang disebut. La ilaha illallah, tidak ada yang benar untuk diibadahi selain Allah. Sakit hatinya tak itu syirik. Pohon keramat itu syirik. Batu keramat itu syirik. Kuburan keramat itu syirik. Yang betul hanya harus bergantung kepada Allah. Sakit hatinya. Kalau sudah meninggal itu. Dibacakan ayat tentang tauhid hatinya tadi Wa idza dzukira alladziina min Budi kalau disebut-sebut sesembahan selain Allah, keramat-keramat selain Allah, kesyirikan-kesyirikan itu kalau disebut tidak biasa bersyukur mereka senang. Wah, wangsit di sana itu wah, kalau itu itu senang ya. Wah, wangi di yang itu perempuan walia zainab itu ya <laughs> itu eh, itu seneng kalau yang dulu kayak gitu nah nah gitu tidak ada ada lagi kamu yang ada perempuan walia zainab nah, gitu. seneng kalau yang dulu ya Wah, di sana itu kuburannya Romo. Siapa itu? Wah, senang kalau gitu. Kalau tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, itu itu hatinya sakit. Kalau yang disebutkan kesyirikan, hatinya benar. Itu pemberitahuan dari Allah. Orang yang di dalam hatinya ada kesyirikan lalu mendengar dakwah tauhid hatinya tadi kalau ada apa-apa berita-berita oh, ini eh, sebentar lagi waktunya kita membeli ini ya, atau merayakan ini ya, atau gitu haul ini atau eh, apa waktu siap-siap wah ini menyongsong temannya itu orang yang hatinya hmm, Allah SWT nah, kita baca tafsirnya tulisan dari Imam Kalau Allah Ta'ala mencela orang-orang musyrik mereka menjadikan berhala-berhala dan tandingan-tandingan selain Allah sebagai pemberi syafaat dia memberikan kabar kepada mereka bahwa Allah memberi kabar kepada mereka bahwa syafaat itu tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang diizinkannya. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para malaikat, para nabi nanti di hari kiamat dan siapa yang boleh diberi syafaat hanya orang-orang yang mati tidak membawa dosa syirik. Tempat kembalinya semuanya adalah Allah. Allah berfirman dalam ayat kursi. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bihirni. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah? Tidak akan ada. Nah, jadi itu. Nah, lahu mulku samawati wal ard kepunyaan Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi yaitu dialah pengatur semuanya summa ilaihi turja'un kemudian kepadanya lah kepada Allah lah kalian akan dikembalikan pada hari kiamat lalu Allah menetapkan hukum di antara kalian dengan keadilannya dan masing-masing akan dibalas sesuai amalnya kemudian Allah mencela sikap orang-orang musyrik wa idza zukirallahu dan apabila nama Allah saja yang disebut yaitu jika dikatakan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah Kesalah hati mereka Sakitlah hati mereka Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak beriman terhadap kehidupan akhirat Isma'an dan kesal sebagaimana diartikan oleh Imam Mujahid sedangkan Imam Malik berkata dari Zaid bin Aslam artinya sombong apabila dikatakan tidak ada sesembahan yang hak selain Allah mereka sombong hati mereka sombong maksudnya apa dikatakan tidak ada sesembahan selain Allah kok sombong maksudnya menolak sombong itu menolak ucapan yang disampaikan orang dan meremehkan yang mengucapkan. Karena itu Rasulullah memberi penjelasan Al-Kibru Fatorul Haqqi wa Humdudna Sombong itu menolak kebenaran Kebenaran yang diucapkan ditolak Wa Humdudna dan meremehkan orang Orang yang menyampaikan Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah makna ini ditolak yang menyampaikan diremehkan itu sombong kalau dikatakan la ilaha illallah mereka sombong mereka menolak ucapan tersebut dan meremehkan yang menyampaikan Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong. Apa maksudnya? Menolak makna la ilaha illallah dan merendahkan yang mengucapkan. Atau hakti bohong merendahkan orang dan menolak kebenaran. Hati-hati mereka tidak menerima kebaikan. Tidak mau menerima dan mengakuinya. Dan barang siapa yang tidak menerima kebaikan, dia menuju keburukan. Untuk itu Allah Taala berfirman, Wa idza dzukirul ladzina min duni kalau yang disebut itu selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah, keramat-keramat yang disebut tiba hum yastabshirun Tiba-tiba mereka bergirang hati, bersenang hati, bergembira hati. Nah itu ayat yang kita baca. Nah, insya Allah paham ya. Kesimpulan, kesimpulan, poin-poinnya ya. Kesimpulannya, yang pertama orang-orang yang mengagungkan selain Allah pemahaman mereka bahwa selain Allah itu akan memberi syafaat Siapa? jadi mereka tidak meyakini selain Allah itu Tuhan enggak mereka ketika datang ke pohon keramat, ke tempat keramat, ke kuburan keramat, mereka berkeyakinan mereka-mereka yang didatangi yang dikeramatkan akan memberi syafaat syafaat di hari kiamat itu keyakinan mereka dan itu dicela oleh Allah dan dihukumi syirik oleh Allah dicela oleh Allah dan dihukumi oleh Allah yang kedua mereka itu Pemahamannya salah. Kenapa? Karena pemahaman yang benar, semua syafaat itu milik Allah. Karena itu kalau kau ingin mendapatkan syafaat, tempuhlah yang diajarkan oleh putusan Allah atau oleh Allah. Nah, yang ketiga, yang ketiga, baik yang ketiga, Apabila orang itu di dalam hatinya punya kesyirikan, kalau mendengar seruan hanya kepada Allah, mendengar seruan tauhid, membersihkan kesyirikan, mendengar seruan seperti itu, mereka hatinya sakit. Kalau mereka mendengar seruan-seruan kepada berhala, kepada kuburan keramat, kepada tempat keramat, pohon keramat, hati mereka senang. Nah itu kesimpulan pokok dari saya di Nah, mungkin itu yang bisa baca kalau ada yang mau ditanyakan mohon kalau berada ini dalam apa-apa hmm. Yang pertama datang lebih awal, tidak pada harinya. Kalau tetangga atau apa ya sering aja datang. Kalau rumahnya dekat ya didatangi dari sering aja. dan di hari H yang ada kegiatan itu tidak datang. Datang di sebelum hari H. Kalau rumahnya dekat yang sering sambil menyampaikan bahwa yang benar itu yang ada tuntunannya di dalam Quran dan Sunnah. Nah, kita orang biasa yang tahu ya di ngaji-ngaji itu. Nah, yang ngajinya itu ngaji langsung Quran langsung Sunnah. Ditanyakan mana ayatnya, mana hadisnya, Nah itu ditanyakan, lah nggak ada. Itu di, tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Tidak usah terlalu frontal sedikit-sedikit saja. Kalau rumahnya dekat, kalau rumahnya dekat, datang, datang. Nah, lalu tidak dimasukkan. Itu, tidak dimasukkan bahwa kalau masalah dunia yang penting dapat untung dan tidak haram. Tapi kalau masalah itu bukan urusan keuntungan dunia, yang benar itu yang ada ayatnya. Itu dikasih dimasukkan. Nah, terus setelah dikasih masukan itu, nanti masuk ke sana, nanti tahu bahwa kalau ngaji itu ngaji ayat dan dipelajari isinya, tidak ada seribu hari, 100 hari, 40 hari, tidak ada. Dengan bahasa yang baik, supaya tetap hubungannya jalan dan benar. Nah, begitu. Eh, harus kan itu. Loh, saya itu cuma kalau nanti ngomong, memang kamu lama, kamu kiai, misalnya di Bandarilya. Loh, saya itu ngaji Quran isinya diajarkan itu. Lah kalau kamu ngaji saya itu ya coba tanyakan nanti kalau ada ya saya dikasih tahu. Nah ini gitu. tanyakan sama gurumu, sama kiaimu, sama ustadzmu apa ada di dalam Quran seribu hari nyatakan itu itu tadi dari bahkan itu sumbernya dari Hindu. Lah kalau kayak gitu kita tahu, ya kita orang Islam kok ngapain? Gak ya, ngamalkan Quran kok malah ngamalinnya kayak gitu. Nah, tampil bahasa yang bagus supaya tidak berantem, supaya sama luar itu tidak Nah, dan di hari H dibilangi minta maaf ya, karena kamu mengadakan gitu kalau kakak ya karena e, sampean kayak gitu lah saya di ngaji Quran itu nggak ada saya lebih memberatkan ikut Quran daripada menghadiri undangan jadi dia berkata. Ya. Berbuat syirik 40 hari Enggak, itu yang sholatnya 40 malam atau 40 hari Jadi itu orang yang datang ke dukun orang yang datang ke dukun atau paranormal atau orang pinter atau juru batin Bagi jawab saya jawabnya juru batin ya. juru batin itu orang yang tukang jawab jawab masalah yang gaib itu ya Ustadz dia sama saja mau ustadz mau bukan ustadz kiai sama saja yang penting datang ke orang yang biasa jawab-jawab masalah goib, kemudian menanyakan, kemudian de, dalam pikirannya, oh jawabannya Pak Yai itu ya. Nah, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari atau 40 malam. Gimana? Kalau dia betul-betul menyekutukan Allah, nggak diterima selama-lamanya sampai tobat. Tapi kalau dia itu hanya kayak gitu saja, Mbak, saya itu atau Pak Yai, saya itu begini-begini. Oh, kalau gitu kamu begini-begini begini. Iya. Begini. Nah ini menurut saya itu melihat begini atau mimpi begini atau supaya saya itu jadi orang kaya atau supaya datang saya berhasil. Nah, terus jawabannya itu bukan jawaban usaha. Maksudnya usaha itu, ya kalau kamu ketemu tangan, ya nanjuro. Oh. Nah, namo, oh, ya, nggak gitu. Ya kalau kamu ketemu dapat untung, ya Jaga, Nah jawabannya bukan kayak gitu, tapi jawabannya itu jawaban oh, kamu puasa Senin lagi atau kamu sesuatu pemit pahit. Nah, tumis pahit atau pemit pahit, pemit pahit. Oh kamu, nah misalnya gitu. Nah, jawaban jawabannya kayak gitu, itu terus setelah itu pulang. Oh itu ya caranya. Nah, orang yang menanyakan tidak gitu, salatnya tidak dibina mas dulu. Tanya gitu terus, ada apa tanya, ada tanya, wah tidak bisa. Gitu. Jadi orang yang musyrik dan kafir. Nah, ini. Nah. pertanyaannya mengenai larangan sholat di masjid yang ada kuburan, yang ada kuburan. Yang pertama, apabila masjid itu dibangun di atas tanah kuburan, tanah kuburan misalnya eh, tanah kuburan maksudnya tanah ini tanah wakaf untuk kuburan misalnya tanahnya dua hektar. Ini adalah untuk kuburan. Baru pakai setengah hektar, kan masih satu hektar setengah. Di pinggir sebelah sana dibangun masjid. Tidak boleh sholat di situ karena sholat di situ namanya sholat di kuburan karena tanahnya tanah dulu. Yang kedua, kalau di masjid itu masjid itu maksudnya apa ya di bangunan masjid itu di emperannya di masuk di masjid itu ada kuburannya tidak boleh nah, tidak boleh nah, jadi misal masjid ini masih punya emperan di depan, di belakang, di samping, dan terus ada kuburannya tiga puluh. Oh, di masjid itu ada kuburannya. Emperan lah, emperannya masjid lah, bangunan masjid dong. Nah, tidak boleh. Yang ketiga, tanahnya sudah sendiri-sendiri. Misalnya, ini masjid tanahnya sendiri. Ini dari ini kuburan, tanahnya sendiri. Tapi kuburan itu hidup. Maksudnya hidup itu ada acara hall begini, ada acara eh, depan begini, ada pokoknya ada acara-acara di kuburan. Yang menghidupkan adalah masjid. Yang menghidupkan maka tidak boleh jualan di masjid itu. Maksudnya yang menghidupkan masjid bagaimana? Misalnya begini ya, ini masjid, depan ini jalan, depannya jalan itu kuburan, lalu diri diri ya. Tapi ada acara haul, ada acara apa itu yang menghidupkan acara itu siapa? Masjid. Maksudnya bagaimana? Eh, bapak-bapak, ibu-ibu, Ahad depan le ya, ada ini Mbak depan ini yang tidak berhalangan diharapkan hadir itu artinya kuburan itu yang menunjukkan adalah masih tidak boleh tidak di masjid Nah itu eh, maksudnya tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya namanya begitu. Jadi kuburannya dibangun di tanah, masjidnya dibangun di tanah kuburan tidak boleh. Di masjid, apalagi di dalam, di emperan ini, di depan kaca ini ada kuburannya sampai tidak beli, nah, atau bisa tapi itu hidup yang menghidupkan yang menghidupkan kuburan adalah majlis Nabi. Nanti kalau tanya, lah kuburan Nabi? Kuburan Nabi itu ada dalilnya khusus. Nabi belum meninggal, Nabi melarang sholat di kuburan, melarang mengubur di masjid, melarang e, sholat di masjid yang di atas kuburan. Ya. Melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan Nabi juga bersabda, Nabi itu dikubur di mana dia meninggal. Nah, jadi ya, jadi wahai orang Islam, kalian tidak boleh bangun masjid di kuburan Wahai orang Islam, kalian tidak boleh sholat di kuburan. Wahai orang Islam, kalian tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Nabi kalau meninggal dikubur di mana dia meninggal. Kalau Nabi meninggal di dalam masjid, ya udah dikubur di situ. Dan alhamdulillah Nabi tidak meninggal di masjid. Nabi meninggalnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha istrinya rumah Nabi yang ditinggali bersama Aisyah. Nah, rumah itu nempel di masjid. Sampai sekarang kayak itu. Masjidnya dibesarkan, dibesarkan, tetap kayak gitu. Jadi misalnya kalau masjidnya kayak gini, nah, rumahnya di sini, mimbarnya di sini, rumahnya di sini, ini banyak kecil ya. ini banyak di sini, rumahnya di sini. Masjidnya dikembangkan, yang ini ininya ada kuburannya, nggak dikembangkan, dikembangkan pokok-pokok sampai ke sana. Lama-lama ini dikembangkan ke sana. yang lagi belum kita cara. Kenapa? Karena ada kuburan. Nah, akhirnya ini seolah-olah Seandainya Nabi itu meninggal di dalam masjid, Nabi melarang umat Islam sholat di kuburan, membangun masjid di kuburan dilarang. Dan Nabi juga berkata, Nabi dikubur di mana dia meninggal. Itu Nabi. Itu Nabi. Ya. Seandainya Nabi meninggal di tahun pertama harus dikubur di itu. Nah masjidnya, masjidnya tetap karena waktu bangun itu dipakai sholat oleh Nabi Muhammad, jadi kali itu disertai itu. Nah di tempat sholat itu aja seandainya Alhamdulillah meninggalnya Nabi tidak di situ, tapi di rumah lagi. Nah, jadi seandainya Raja Saudi punya pikiran lain. Wis masjidnya sekarang dikembangkan yang seimbang antara mimbarnya menyampingnya seimbang sehingga bangunnya seret ini akhirnya kuburannya di dalam nabi itu ada dalilnya khusus satu kalau ini salah, yang salah bukan Nabi dan ajarannya, yang salah rasanya. Kalau mengembangkan tapi itu ternyata salah, yang salah bukan Islamnya, yang salah rasanya. Nah, seperti itu. Ternyata sekarang belum belum di dalam. Nah, jadi ada dua itu Nabi ada dalilnya khusus. Kan saat iya. Seandainya terus dikembangkan jadi dalam itu kuburan Nabi ada dalilnya khusus. Nabi tidak boleh ditinggal kuburannya. Nabi dikubur di mana dia meninggal. Nah, tapi kan di tengah masjid, lah, apa enggak salah? Seandainya kalah yang salah bukan Islamnya, yang salah raganya yang mengembangkan bagi itu. Kenapa enggak kamu kembangkan ke arah sana saja? Nah, jadi itu salah. Bisa jadi enggak salah, kenapa? Karena ada dalil khusus untuk Nabi. Nah, itu. Nah, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.